Pagi ini kita akan mencoba untuk menafsiri ayat siam yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Ayat siam walaupun hanya dua tiga ayat tetapi merupakan ayat yang besar. sebagai landasan kita untuk puasa secara benar. Untuk melaksanakan rukun Islam yang keempat menurut riwayat Muslim dan yang kelima menurut riwayat Imam Al-Bukhari di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan يا أيها الذين آمنوا Al-iman di dalam bahasanya adalah at-tasdiq. Menurut istilah al-iman at-tasdiqu bil jinan wal qawlu bil lisan والعمل بالأركان والطاعة للرحمن والعصيان للشيطان Iman adalah membenarkan di dalam hati Mengucapkan di dalam lisan Mengamalkan di dalam tindakan Taat terhadap Ar-Rahman dan bangkang terhadap syaitan. Al-imam qaulun wa amalun yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu iman secara sempurna. Nah iman inilah asas untuk semua ibadah. Kenapa Allah memanggil puasa dengan kalimat iman? Karena nggak ada yang bisa mengabulkan permintaan Allah. Tidak ada yang bisa mengikuti ajakan Rasulullah untuk puasa kecuali orang yang punya hati iman. Orang yang di dalamnya ada gemuruh keimanan kepada Allah. Makanya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, dengan iman kamu yang sempurna, dengan iman kamu yang bagus, dan siapa yang ingin terus mengembangkan iman dan imannya supaya tumbuh subur, puasalah. Karena al-imanu yazidu bi ta'ah. Di antara ketaatan yang paling besar adalah as sawm Seperti yang ditanyakan oleh Abu Umama Al-Bahili. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Apa kata Rasulullah? Alaika bisyam fa innahu la mithla lahu puasalah, nggak ada ibadah yang bisa nandingin puasa. Sehingga untuk mencerdaskan otak itu juga dengan puasa. Untuk menyehatkan tubuh itu juga dengan puasa. Bahkan di sana ada pakar <clears throat> ilmu kesehatan dan juga kejiwaan. Ini orang kafir mengakui kehebatan puasa yaitu Profesor Dr. McFadden mengatakan semua orang wajib puasa. Kenapa? Karena penumpukan makanan dan obat-obatan dalam tubuh manusia akan menimbulkan penyakit walaupun orangnya nampak tidak sakit. Karena penumpukan makanan dan obatan akan membuat aktivitas dan gerak tubuh itu terhambat. Makanya kata Imam Syafi'i, saya selama 16 tahun tidak pernah kekenyangan kecuali sekali. Itu pun akhirnya saya masukkan tangan saya ke mulut untuk mengeluarkan. Karena kekenyangan membuat ibadah malas. Iya. Ibadah malas. Otak jadi tumpul. Makanya orang itu kalau banyak makan yang kenceng itu syahwatnya. Orang kalau kendor makan yang kenceng otaknya. Itu. Makanya lihat aja kambing itu tiap saat. Itu. Itu kan nggak ono beda nih kalau makan terus sama wedus itu. Itu pecah-pecah aja. Itu. Nah, yang lebih lucu lagi ada sebagian kaum muslimin yang puasa itu cuma mindah makan. Betul. Siangnya nggak makan, tapi malamnya di pol, ya podoai. Itu makan harus dikontrol kata Rasulullah bihasbi mri'in luqaymatun yuqimna sulbahu cukup beberapa suap yang penting tulang rusuk kita tegak melakukan aktivitas lancar fa in kana la mahala lahu kalau terpaksa makan banyak fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasi sepertiga untuk makanannya sepertiga untuk minumannya sepertiga untuk nafas itu ya ayyuhalladzina amanu ya Bahkan di sana Abu Daud Ibnu Ruwat mengatakan nanti akan datang suatu zaman urusan manusia paling besar adalah perutnya dan hawa nafsunya menjadi standar agamanya. Masya Allah sekali. Urusan besar perut. Lihat aja, kadang-kadang sudah paham pun kalau urusan perut, masya Allah, kenceng, rame, Ya. Tapi kalau ngaji sepi. Makanya Ahnab bin Qais mengatakan Jannibu majalisana Dikrat ta'ami wan nisa Hindarkan majlis kita ini Dari menyebut-nyebut makanan Dan nyebut-nyebut perempuan itu karena majelis yang paling ramai nggak pernah ada putusnya yaitu ngomongin makanan sama ngomongin perempuan. Tuh. Makanya jauhkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. asyamu lughatan al-imsak. Seluruh bentuk menahan itu puasa. Makanya Maryam ketika menahan tidak ngomong, beliau mengatakan, "Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Menurut arti istilah al-imsaku 'anil mufattirat, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, minat ta'ami wasyarabi wa ityanin nisa taqarruban ila Allah min min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Men, men, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari makan, minum, menggauli istri, niat takarrub kepada Allah dari terbit fajar. Yang dimaksudkan adalah fajar sodik. Itu fajar yang menampakkan ya, bentuknya menyebar. Bukan fajar kadib yang menampakkan seperti ekor serigala. Ada yang pernah melihat serigala? Ada? Enggak pernah. Saya kuper banget sama sampai mas. Terus gede sama ini orang ngerti serigala. Eh, Pak, nanti modelnya suruh ajak jalan-jalan ke kebun binatang. Sekali-kali lo ini serigala. Terus, terus suruh nanti ekornya suruh jentiti. Lo ini, oh bentuknya seperti itu. Karena memang begini. Kenapa? Seperti yang dikatakan eh, ahli eh, astronomi yang di Depak Pak Thomas Jamaluddin eh, Dr. Thomas Jamaluddin karena sorot matahari yang masih awal yang dibarengi dengan gelembung-gelembung eh, debu a, a, ini luar angkasa ya ketika saat nyorot itu seperti ekor serigala kelepiur-kelepiur itu ya. Itu namanya fajar kadib. yang sekalian, puasa itu merupakan suatu ibadah dan macamnya ada yang wajib seperti Ramadan, kafarat dan juga nazar. Ada yang sunnah puasa Daud, Senin Kemis, Ashura, Arafah, dan juga puasa syabab pemuda yang sudah eh, yang sudah ngebet nikah tapi nggak mampu atau nggak punya kemampuan itu puasa. Makanya di sini dalil tidak bolehnya onani. Karena Rasulullah Allah dan Rasulnya hanya memberi pilihan dua nikah puasa. Dan sampai hari ini belum pernah anak dengar para ulama mengatakan tangan itu istri. Makanya nggak bisa digunakan untuk e, mengeluarkan apa? On, ini air mani. Air mani itu dikeluarkan وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Kalau enggak puasa Dan tangan, istri enggak, budak enggak Terus apa? Nah, apa? Dosa. Makanya dari sini lemahnya pendapat ulama yang membolehkan onani. Yang paling vulgar Ibnu Hazm. Kan itu sama aja menancapkan kemaluan di eh, apa namanya semangka. Boleh enggak? Zina enggak? Itu logika yang memang logis tapi enggak benar. Itu. Kadang-kadang logikanya Ibnu Hazm itu eh, seperti itu. Dia membolehkan musik. Alasannya eh, dengar burung yang suaranya bagus saja boleh, apalagi musik. Kenapa nggak boleh? Tapi anehnya beliau nggak membenarkan kias, tapi suka mengkiaskan. Nah, itu. Ini nggak benar. Jadi ini disebutkan puasa syabab ya ma'syar syabab ya syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kalau memang sudah nikah cukup berani mental nikah. Enggak harus kaya karena iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Karena miskin disuruh untuk nikah supaya kaya. Ya enggak, enggak harus kaya, sementing cukup. Beli rumah cukup, beli mobil cukup, itu nikah itu modalnya adalah modal kepribadiannya itu tangguh perempuan itu bukan nyari laki-laki yang kaya laki-laki yang ganteng yang penting punya kepribadian mobil pribadi rumah pribadi nah itu yang dicari Baik. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ini menunjukkan puasa itu disyariatkan untuk umat-umat yang dahulu juga. Wabidzat al-Yahudu wan Nasara. Makanya Pak, uh, itu hisab pelanggaran Masehi itu bid'ah di tengah agama Nasrani. Yang pertama kali memasukkan adalah Batalmus, salah seorang ahli geografi dan astronomi yang ada di e, Nasrani yang hidup pada abad kedua Masehi. Ya. Beliau e, dia mati tahun 196 196 Masehi. Dialah yang termasuk membuat geografi Nusantara itu dimasukkan sebelum ada istilah Nusantara di sana ada Barus. Barus itu daerah dekat Sibulga tempat sumbernya kapur makanya sampai ada orang mengatakan kapur Barus dan itu sudah menjadi komoditas Itulah orang-orang Arab dulu. Makanya Rasulullah SAW saja sampai merekomendasikan untuk perawatan jenazah. Itu Rasulullah itu sudah kenal komoditas barus itu, yaitu kapur. Tuh. Dan disebutkan dalam firman Allah, masuk dan nanti menjadi e, kenikmatan di surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ada orang Medan enggak di sini? Ada? Enggak ada. Hah? Ada. Um, barus di mana Pak, Mas? Hah, dekat. Pernah ke sana? Antum harus survei. Tapi ini komoditas sudah sudah nggak ada, sudah punah. Bahkan ketika Ibnu Batuto uh, e, datang ke Aceh dan ketika itu untuk menengok uh, salah seorang raja yang paling bagus, soleh, agamanya kuat, mengendalikan kerajaan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu Al-Malik Dohir Shah, itu dia dikasih oleh-oleh kafur. Kurun full, cengkeh, macam-macam. Ya. Ini buktinya untuk melihat orang Yahudi puasa Ashura. Ashura Masehi apa? Qamariyah. Hijriah. Dan Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum min qablikum al-yahud wan nasara. Walaupun akhirnya terjadi kebid'ahan, ini kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir karena uh, olah vokalnya Raja Herodus yang akhirnya puasa menjadi 50 di kalangan orang Kristen. Karena ditambah, ditambah, terakhirnya nazar karena dia sakit kalau sembuh nanti puasa Ramadan saya tambahi 10 lagi. Jadi 50. Itu. Makanya di sini bahaya bid'ah di situ, Pak. Agama Kristen itu hilang karena bid'ah. Makanya para ulama menegaskan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya bahayanya orang ahli bid'ah terkadang lebih berat daripada non-muslim. Karena kalau sekarang orang kafir masuk ke negeri Islam menjajah yang dihancurkan umatnya. Tapi kalau sekarang ahli bid'ah agamanya. Sekarang matinya umat mulia, matinya agama hina. Matinya agama hina apa mulia? Kalau matinya umat syahid, alhamdulillah. Itu ini sehingga kita harus jaga itu kadang-kadang orang itu kalau sudah dijelaskan bid'ah itu kayak kayak bahasan bid'ah itu milik orang tertentu wahabi itu padahal semua agama itu butuh dijaga kan Islam itu menjaga khamsu ya lima pokok daripada landasan agama hidup agama akal kehormatan, roh, dan harta. Itu. Orang awam itu kalau diajak dialog itu kadang-kadang kaku. Padahal kalau diajak dialog simpel banget. Ya, kalau seandainya mereka suruh ada, asyhadu an la ilaha illallah taala. Lu kok Allah taala Kan bagus, Pak. Kan Allah Ta'ala. Jeleknya di mana? Loh, biasanya ya ngono mas. Gitu kan gitu. Terus biasanya ya pak? Yes, pokoknya asyhadu alla ilaha illallah. Loh siapa sih ngajarin? Ya dari sononya begitu pak. Loh dari sononya. Enggak mau ngomong dari Rasul. Allahumma salli ala Muhammad dari Rasul nggak ada Sayyidina sayyidinanya seperti itu dengan demikian hadirin sekalian, la'allakum tattaqun. Takwa al-wiqayah. Benteng. Makanya Rasulullah SAW menegaskan asyamu junnatun. Puasa itu tameng. Dalam lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra, as-sawmu junnatun ma lam yahrikha Puasa itu akan selalu menjadi tameng selagi tidak merobeknya. Merobeknya dengan apa? Tidak lain adalah dengan yang dimaksudkan hadis Rasulullah SAW. Man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu barang siapa yang puasa tidak bisa meninggalkan perbuatan keji omong kotor Allah tidak butuh dia meninggalkan makannya minumnya sama aja makan nggak makan podo sampean Kenapa? Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan baginya dari puasa kecuali lapar dahaga. Ya coba aja mas antum lihat orang-orang awam itu puasa. Dari pagi cuci mata, siang musik kalau nggak tidur, habis duhur mancing, asar ngabuburit, sampai maghrib Maghrib nanti muakannya yang banyak. Terawih belum tentu ikut. Nonton bola iya. Sampai malam jam 12. Nanti jam 2 sudah keluar. Ngingetin orang sahur pakai nabu alat itu. Alat perabot rumah tangga. Itu. Kadang-kadang dia sendiri nggak sahur karena nggak puasa. Ya puasanya kadang kena, kadang enggak. Bagaimana dia mendapatkan as-sawmu junnah Gak bisa. Itu. Makanya Rasulullah SAW memberikan catatan wa idza kana sawmu yawm wa idza kana yawmi sawmi ahadikum fala yarfuth wala yashab jika di antara kalian sedang dalam keadaan hari-hari puasanya jangan yarfuth melakukan kekejian wala yashab jangan melakukan suatu hal yang siap sifatnya ini kesia-siaan, teriak-teriak, marah-marah dalam lafaz lain wala yajhal melakukan perbuatan bodoh alias maksiat karena seluruh maksiat itu kebodohan. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin." Semua kemaksiatan itu jahil. Makanya katanya Imam Al-Mawardi, orang bodoh itu ada dua jahilun bi ilmihi wa jahilun bi amalihi. Jahil dari sisi amalnya. Walaupun pinter, walaupun alim, tapi perbuatannya menyimpang, melanggar, bermaksiat, apa bedanya dengan orang bodoh? Gak ada beda. La'allakum tattaqun. Takwa menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lihat ikhwan latihannya pada waktu puasa. Jangankan yang haram, yang halal nggak boleh. Air nggak boleh, halal pada. Es kelapa nggak boleh. Nasi nggak boleh, istri nggak boleh. Padahal halal. Latihannya selama 30 hari dilatih untuk menghindar, mencegah sampai pada titik akhirnya udah deh sekarang yang halal balik halal, stop yang haram. Wong menghindar dari yang halal aja bisa kok, lagi yang haram. Masya Allah. Makanya di sini diri sekalian, puasa melatih orang itu aman Lihat, ketika sekarang lapar, haus, masuk kamar, nggak ada orang minum, siapa yang ngerti? Saya tetap puasa, tidak makan, tidak minum, walaupun tidak dilihat orang, karena ini amanah yang harus saya jaga. Subhanallah. Makanya orang yang puasanya benar pak, di pondok, di masjid, di rumah, di kerjaan akan menjaga amanah-amanah termasuk uang, termasuk kerjaan, termasuk sekarang apa namanya tugas-tugas. Itu. -tugas. Kenapa? Gak harus diawasi orang, diawasi Allah udah cukup. Karena tiap tahun puasa tuh. Makanya orang Muslim itu harusnya nggak kuat, nggak nggak korupsi, disiplin, tertib, dan yang tidak kalah pentingnya dengan sekali, Puasa itu melatih orang untuk bersyukur terhadap nikmat Allah. Antum lihat pada waktu e, maghrib, makanan apa saja ini nikmat. Nikmat enggak? Iya. Karena metabolisme sudah kebentuk, katabolisme sudah selesai, dari mulai pagi terjadi katabolisme. Apa itu katabolisme? Antum kalau nggak dokter pun yang keren-keren begini jangan sampai nggak ngerti gitu loh. Jadi dai itu yang sodok keren gitu loh. Walaupun bukan dokter, katabolisme itu penuaan sel-sel kemudian didetoksin, dihilangkan, digusur. Kemudian terjadi metabolisme pembentukan baru lagi. Makanya lidah jadi nikmat buat makan. Perut juga sel-sel yang aus itu dibuang. Jadi perut juga enak kembali. Makanya subhanallah. Hasil utama puasa itu yang paling terasa. Dan ini awam maupun alim pasti merasakan dua. Mangan enak, turu enak Antum lihat aja kalau puasa tidur itu enak nggak? Pagi tidur enak, duhur tidur nambah, asar enak neh, sampai menjelang maghrib itu ya enak masuk. Padahal di hari-hari luar Ramadan itu nggak bisa tidur loh. Ini puasa nikmat tidur. Makanya sampai muncul hadis palsu. Naumus ibadah, tidurnya puasa itu ibadah. Itu hadis palsu. Nih. Selanjutnya dari sekalian kita akan masuk ke dalam ayat berikutnya. Ayyam ma'dudah karena enggak banyak, 30 hari. Dan masya Allah hikmah puasa kenapa dilakukan di siang tidak malam karena tadi membantu sempurnanya katabolisme yaitu detoksin merontokkan sisa-sisa makanan obat yang menumpuk dalam tubuh manusia itu bahaya. Makanya pengurasan dikuras. Kayaknya antum kalau nggak percaya ketika kencing apalagi sore itu pasti kuning. Itu pembuangan. Alhamdulillah. Itu mantap. Ayah, memakdudan. Makanya termasuk juga itu Pernah diadakan penelitian di Miami, Universitas Amerika, kenapa di Islam dianjurkan puasa tanggal 13, 14, 15 Hijriah, bukan Masehi ya. Karena ternyata ada ngaruhnya dengan gravitasi bumi, dikaitkan. Diteliti dari sekian ribu orang temperamental kenapa rata-rata kumat tanggal 13, 14, 15. Ternyata pengaruh gravitasi bumi. Jangankan darah manusia, air laut aja pasang. Sehingga pada saat kental-kentalnya itu darah, digoncang, ditekan sama gravitasi bumi, maka sehingga orang-orang yang temperamental itu gampang kumat di tanggal-tanggal itu. Kalau antum nggak percaya lihat perhatikan orang temperamental tanggal-tanggal itu. Jadi makanya puasa 13, 14, 15, istirahat tanggal 16, 17-nya dibekam. Subhanallah. Tanggal berapa Rasulullah menganjurkan bekam? 17, 19, 21. Subhanallah. Eh, Islam loh indah itu. Lanjut. Ini sampai jam berapa, Pak? Hah? Terserah. Ini ngaji sampai kapok berarti. ya. Faman kana minkum maridon Orang sakit ada dua dalam pandangan ahli fikih. Sakit yang ada harapan sembuh, inilah yang dimaksud fa'iddatum min ayyamin ukhur diganti hari-hari lain. Tapi ada yang sakit tidak ada harapan sembuh, maka itu cukup membayar fidyah ya nanti kita akan jelaskan soal masalah fidyah dan orang-orang yang berhak membayar fidyah wa 'alal ladzina yutiqunahu ada orang yang memang kuat puasa tapi sangat memaksakan nah ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Asy-Syuqairi pengarang kitab As-Sunan wal Mubtada'at dan beliau juga memiliki kitab fadail Ramadan, beliau mengatakan, "Man yashukku alaihim as-saum." Barang siapa yang kesulitan untuk puasa, bisa sih tapi memaksakan. Lisababin la yurja zawaluhu karena suatu sebab yang tidak mungkin hilang. Kal harim seperti orang manula. Wadda'fil binyat orang yang sekarang lemah. Ya contoh orang yang epilepsi yang parah atau mungkin penyakit-penyakit lain dari struktur tubuhnya itu memang nggak mungkin dia itu bisa berpuasa. Alladzi la yurja yang tidak bisa diharapkan hilangnya. <clears throat> Wal asghalu syaqa ad-daima dan orang yang memiliki kerjaan berat secara permanen. Jadi ada orang yang kerjanya itu berat secara permanen wal amradul musminah atau orang sakit-sakitan yang tidak mungkin sembuh wa kadzalika man yatakarrar sababu masyaqqatihi atau orang yang berulang-ulang kes ini bebannya kal hamil seperti orang hamil wal murdi orang yang menyusui lahum ayyuftiru baginya boleh berbuka wayut imu cukup memberi makan badalan an kulli yaum setiap satu hari memberi makan satu orang miskin ini namanya wa 'alal ladzina yutiquna fidyatu ta'amu miskin nah ada kadang-kadang yang bertanya apakah boleh fidyah itu dibayar dengan uang Pak Allah mengatakan memberi makan bukan memberi uang Fidyatu ta'am bukan ngasih uang. Karena kalau ngasih uang apalagi orang miskin sekarang, Pak. Duit fidyah aja dibeliin mercon. Repot kan? Iya, buat anaknya. Coba kalau sekarang subhanallah ini hikmah Islam. Kadang-kadang maaf lebih parah lagi dibeliin togel. Iya. Karena wah ini dapat duit fidyah barangkali berkah ini buat nomor tembus katanya. Subhanallah. Orang akhirnya mbak beli toke, beli mercon, kalau enggak beli rokok, enggak nyalur. Coba antum kasih makan, pasti nyalur. Makanya hikmah. Kenapa Allah menyuruh kita untuk ngasih makan bukan ngasih uang? Lanjut. Faman tatawwa khairan fawwa khairul lahu. Barang siapa yang bisa puasa, ini menunjukkan bahwa tahapan puasa itu ada tiga. Yang pertama kali puasa itu boleh ya boleh enggak. Ya. Kemudian setelah itu yang diwajibkan adalah Ashura. Setelah itu Ashura ditinggalkan, maka Ramadan baru diwajibkan. Nah, inilah yang benar Sebetulnya dalil wajibnya puasa Ramadan itu bukan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagian ahli tafsir yang dimaksudkan adalah puasa Ashura. Yang puasa Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan Nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra maksudnya asyahr ma'rifah biasanya kalau sekarang ada satu kalimat ma'rifah pasti di sana ada unsur taksis yang tidak lain adalah Ramadan wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ini menunjukkan masya Allah in kuntum ta'lamun Dasarnya puasa adalah al-ilm. Dasarnya ibadah adalah ilm. Sehingga, sehingga kenapa orang Nasrani dinyatakan eh, orang Yahudi dikatakan maghdub karena tahu tidak diamalkan. Orang Nasrani zalim dia mengamalkan sesuatu yang tidak diketahui. Mukmin an'amta alaihim. Kenapa? Karena dia mengamalkan apa yang diketahui dan tidak coba-coba untuk mengamalkan sesuatu yang tidak ada ilmunya atau belum tahu ilmunya atau dia tidak tahu ilmunya. Stop. Ini dasar al-ilm. In kuntum ta'lamun. Segala sesuatu ilmu. Dasarnya ini semuanya adalah ilmu. Dasarnya kita berbuka ilmu, kita puasa ilmu, semua. Eh, in kuntum Dan sekarang pun sudah masuk ke dalam Islam, Pak. Orang-orang ahli ilmu yang juga yang suka jualan fatwa, tidak mengamalkan ilmu mirip dengan Yahudi Mahdub. Orang-orang yang sufi ahli ibadah yang hanya mengamalkan suatu atas dasar apa? Halusinasi, hayalan, wangsit, mimpi-mimpi yang mereka jadikan sebagai syariat. Akhirnya apa? Zalim sesat. Mereka. Faman syahida minkum syahra yasum. Asyuhud tidak lain kecuali pasti pakai mata. Tidak mungkin tidak pakai mata. Karena asyuhud kalau dinisbatkan kepada suatu benda pasti pakai mata. Nggak mungkin pakai ilmu. Kecuali sekarang e, kalau disandarkan kepada perkara abstrak contohnya roa Imam Syafi'i ala anna talaq salata berarti roa di sini berpendapat. Tetapi kalau roa Zaidun berarti ilal kalbi ilal sayyarati ila maknanya adalah bil ain. Makanya ketika Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi ila apa al-qamar wa abtiru li ru'yatihi berarti di sini adalah ru'yah bil ain. Enggak mungkin pakai ilmu. Makanya kembali lagi Pak inilah Masya Allah lagi-lagi umat yang sudah jauh dari din sudah tidak melakukan pembelajaran pengajaran, maka akan pelan-pelan meninggalkan agamanya. Dengan mudah tercemarnya nyangkok ngambil dari ajaran lain. Akhirnya pak Hisab. <coughs> Hisab bukan hanya masuk ke dalam agama Nasrani yang dimasukkan oleh batal mus, tapi juga akhirnya masuk ke dalam Islam. Ini yang kita sayangkan dengan berbagai macam argumentasi yang lemah. Pernah ada orang sangat berani mengatakan, kalau Rasulullah SAW hidup sekarang, yakin saya dia pakai hisab. Masya Allah, berani, yakin. Karena perkembangan teknologi, perkembangan berbagai macam alat-alat yang canggih, yang sekarang tidak harus menggunakan penglihatan. Saya yakin Rasul kalau hidup zaman sekarang pakai hisab. Anak balik akhirnya. Jadi kan ngomong nggak punya adab, ya juga kita kasih yang bisa memberikan sentilan yang keras. Pak, Sampai ini kalau hidup zaman Rasul dikebuk kumar sampean. Iya Pak. kalau seandainya seandainya kan ini hidup zaman Umar mas, sampai kayaknya dikebukin sama Umar sampean. Bener, itu itu ngomong nggak punya adab kok itu Wong Umar bin Khattab Pak lihat orang mengeraskan suaranya di masjid. Kalau kamu penduduk Madinah sampai tak kuwebuk cengelmu. Itu adribu unuqak itu dalam bahasa Arab itu yang pas itu terjemahan Jawa Pak. Ya, terjemahan bahasa itu dipukul lehermu. Apa ono wong dipukul leher itu? Nek bahasa Jawa itu pas tak kubuk cengelmu loh mas. Eh, itu maksudnya di situ. Ya. Faman syahidah minkum syahra yasum perintah. Yang awalnya kalau sudah tidur atau sudah masuk isya sudah enggak boleh buka akhirnya wa kulu washrabu hatta yatabay hatta tabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajri walaupun sebelumnya hanya wakulu washrabu nggak ada fajarnya kemudian Adi bin Hatim meletakkan benang merah benang putih di bawah bantalnya tidur dilihat kok belum ada bedanya makan dilihat lagi belum ada bedanya makan sampai akhirnya hampir matahari terbit ya akhirnya lapor sama Rasulullah idan Inna wisadadaka la'aridun. Kalau memang begitu, wahai Adi, bantalmu itu gede banget. Nutupin fajar maksudnya. Maksudnya benang putih, benang merah itu fajar. Lalu kalau pakai ditutupin bantal, Masya Allah, bantalmu gede banget. Gitu. Selanjutnya, wa man kana maridan aw ala safarin diulangi lagi fa iddatun min يريد الله yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ini menunjukkan takaran agama adalah la yukallifullahu nafsan illa wusaha makanya saya tantang gak ada satupun komponen agama yang memberatkan umatnya kita tes ada nggak orang yang dirugikan karena mengamalkan Islam enggak ada ada nggak orang yang sekarang ini dicelakakan hidupnya dunia wal akhirat karena e, mengamalkan Islam? Nggak ada. Karena masya Allah komponen din ajaran Islam ditakar oleh Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Lihat sholat, rukuk sujudnya. Kalau rukuk ke belakang baru repot dan apalagi koprol. Nah, kan gitu. Ya nggak ada orang yang mau sholat mas. Saya nggak mau sholat mas, Selama selama itu abot banget. Mau sujud aja kopro belakang. Nggak ada. Alhamdulillah ruku sujud nikmat. Bahkan subhanallah pak, hikmah sholat terawih. Kenapa disyariatkan sholat terawih? Dilamping cari pahala, cari ini surga. Karena rata-rata orang yang buka itu rentan banyak. Kalau langsung tidur berat, makanya dikasih syariat terawih. Nungging berdiri, nungging berdiri. Masya Allah, sebelas kali sujudnya aja kali dua. Insya Allah lapar lagi. Nah, makanya habis tawa itu tawari bakso, iya, iya. Ya mas, bakso Masya Allah, enak pak. Jadi itu hikmah. Belum lagi tersalurnya darah, oksigen ke otak jadi sehat, jadi cerdas itu. Makanya betul kata Rasulullah SAW ketika menganjurkan apa namanya untuk sholat dia mulai tahajud fa innahu Makrodatun didai fil jasad karena itu bisa menghilangkan ya karena bisa mendetoksin penyakit yang ada di jasad itu dia mulai. nah walitukmilul iddah Ya ikhwan, Alhamdulillah Allah itu tidak mensyariatkan, tidak membebankan Al-masyaqqatu tajribu taisir. Subhanallah lihat orang hamil menyusui boleh gak puasa bahkan gugur. gak perlu qadha. Dalilnya mana? Dalam hadis Rasulullah Inna Allah wada'a 'anil musafir syatra salat wa 'anil murdik wal hamil as-sawma. Allah menggugurkan dari orang yang musafir separuh salat. Kalau nyampe rumah dikomong enggak? Enggak. Begitu juga Allah mengugurkan orang hamil menyusui berarti nggak perlu ngomong. Karena Rasul menegaskan Allah mengugurkan separuh dari sholat orang yang musafir. Kalau nyampe rumah ngobok nggak Enggak. Begitu juga Allah mengugurkan dari orang hamil menyusui puasa berarti nggak perlu mengkodok. Sisanya tinggal fidyah. Dasarnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin seperti yang ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Dengan demikian clear, orang hamil menyusui itu hanya wajibnya Walituk milul iddah. Ini menunjukkan Pak Masya Allah kemarin ada pertanyaan. Pak Ustadz di ini di TV. Saya itu puasa. <clears throat> Habis awal saya enggaknya enggak ngodok dulu, nyawal dulu katanya. Akhirnya sampai sekarang saya nggak bisa ngobok karena hamil Yusui, hamil Yusui. Tuh Pak, hikmah benernya fatwanya Syekh Muhammad Ibnu Saudara al bagi orang yang punya utang puasa, hendaknya utang dibayar dulu, baru setelah itu apa? Sawal. Kenapa dasar analisa beliau man shoma ramadhana summa adba'ahu sittan min syawal fakaannama shoma ad-dahra kullah Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan enam hari dari Syawal seperti puasa satu tahun penuh. Logikanya mana Pak? Satu hari dilipatkan sepuluh kan Kalau tiga puluh Tiga ratus Enam kali sepuluh Enam puluh Tiga ratus enam puluh Satu tahun Berarti kalau puasanya belum lengkap nggak bisa tiga puluh nggak bisa satu tahun Umpamanya dia punya utang head 5, berarti baru 25. Kali 10 250, yang 6 kali 10 60, nggak nyampe setahun. Berarti bagaan nama itu nggak jalan. Makanya puasalah yang wajib dulu dan kaidah fikih jelas kok. Kalau kita dibenturkan di hadapan kita yang wajib dengan yang sunnah, mana yang didahulukan? Yang wajib. Sekarang saya tanya, kamu punya utang sama sodako, mana yang didahulukan? Ya utang, kalau sodako dulu setan kan gitu. Makanya jaring jerat setan itu kan ada enam. Dijerat dengan syirik bid'ah, eh, ini di syirik kufur nggak kena dengan bid'ah. Nggak kena dengan dosa besar, Nggak kena dengan dosa kecil, Nggak kena dibikin sibuk dengan perkara mubah, mendahul meninggalkan uh, kewajiban. Enggak kena juga yang keenam katanya Imam Ibnu Khayyim dijerat dengan perkara yang ut eh, mening, uh, sibuk dengan perkara utama meninggalkan yang utama. Contoh rajin tahajud, sholat subuh ngeleler, setan. Sholat subuh ngeleler, setan. Kenapa? Karena tahajud ini sunnah. Datang ke masjid wajib. Bayar utang wajib. Sementara sudah sunnah, bayar dulu. Jangan seperti sebagian orang kali lubang, kali lubang tutup lubang. Itu aja. Karena mendingan masih ada yang kali lubang tutup lupa, utangku nanti lupa. Bahkan kadang-kadang lupa. Kalau yang punya duit lupa senang, alhamdulillah. Sujud syukur. Ini nggak benar itu. Antum bayar. Karena utang itu walaupun orangnya lupa, antum merasa tenang, akhirat itu bakal ada takian. Karena Rasulullah SAW mengatakan Nafsul mu'min mu'allakhatun bidaynihi hatta yuqda anha anhu Jiwa seorang mukmin itu tergadai oleh utangnya sampai dia bayar. Kalau enggak terus ditagih nanti. Walitukmilul iddah Makanya di sini sumu li ru'yatihi wa abtilu li ru'yatihi wa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddah 30 Sya'ban. Kalau sekarang ketutup karena mendung atau kabut maka sempurnakan bilangan Maksudnya kita tuntaskan betul, kita tamatkan betul. Jangan sampai buka, jangan sampai kita berhenti tanpa udur. Kenapa? Karena untuk melihat kenapa ada orang yang disiksa yang Rasulullah ditunjukkan ketika itu mimpi didampingi dua malaikat dan mimpinya Nabi adalah wahyu ditunjukkan orang yang disiksa kepalanya di bawah kakinya di atas dari mulut dan ini apa namanya matanya sobek-sobek keluar darah. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka itu adalah orang yang berbuka sebelum beberapa saat, sebelum beberapa saat buka. Itu bagaimana yang buka saja awal Ramadan, Pak. Beberapa saat saja subhanallah. Dan sekarang orang banyak yang tidak puasa. Inilah walitukabbirullah karena kita tuntas karena kita telah menamatkan prosesi yang besar puasa dengan berbagai macam pilihan ibadah yang menarik. Minimal ada amalan-amalan yang favorit pada waktu Ramadan. Yang pertama puasa itu sendiri kita sempurnakan. Kemudian mengejar Lailatul Qadar, masya Allah, asrul awakhir, iktikaf, belum lagi memberi makan buka orang buka puasa nanti ada lagi masya Allah membaca Al-Quran menghatamkan berulang kali Bagala, apalagi masya Allah dari sekalian Jibril itu setiap datang eh setiap datang Rasulullah dermawan di antaranya adalah kedermawanannya ya infaknya kemudian duduk setelah setelah sholat fajar sampai matahari terbit sampai sepenggalan ini semuanya amalan-amalan favorit. Apalagi kita bisa etika, bisa umroh. Dan katakan oleh Rasulullah SAW, فَإِنَّ umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji. Subhanallah. Apalagi itikafnya di sana yang dikatakan oleh Hudzaifah ibnu Yaman, la itikafa illa fil masajid talatha, tidak ada itikaf maksudnya tidak ada itikaf paling sempurna kecuali di tiga masjid, Masjidil Haram, Al Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Subhanallah. Nikmat itu. Dan kita akhiri menurut Imam Syafi'i sejak matahari terbenam malam Idul Fitri menurut Imam Abu Hanifah sejak terbit fajar kita takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham tiga kali tiga kali takbir ada yang dua kali dua kali ini semuanya disebutkan di dalam uh, musa, dalam uh, kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah tentang masalah alfat takbir, tentang bacaan-bacaan takbir, ada juga Allahu Akbar wa ajal, semuanya ini warid dan sahih insya Allah Ada pun Allahu Akbar kabir walhamdulillah kathir, wa subhanallah bukrata wa asila. Ini adalah bacaan yang tidak ada akarnya landasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seharusnya kita tinggalkan. Demikianlah walitukabbilullah ala ma hadakum wa la'allakum ما Masya Allah. Hasil utama dari Ramadan dua takwa sama yang kedua adalah syukur. Dan ini puncak karir keagamaan. Orang itu, Pak, kalau sudah ada pada dirinya syukur sama takwa, udah nggak ada lagi yang perlu dibutuhkan dalam hidup ini. Karena kata para ulama di dalam hidup ini cuma satu bersyukur, mencari sihat wal afiat, qanaah, udah selesai. Apa yang dicari lagi? Enggak ada. Itulah adapun wa idza sa'alaka ibadi karena tidak ada kaitannya puasa secara langsung, maka kita cukupin ya, seperti itu ya. Sebetulnya ada uhillalakum lailatus siyam Wa idza kita percepat aja, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan kata Imam Asy-Syaukani ketika menafsiri ayat ini, seandainya doa kita dikabulkan oleh Allah nanti setelah kiamat dan kiamat umpamanya kurang jutaan tahun tetap dekat Kata beliau, setiap yang kita pasti hadapi itu dekat dan setiap yang kita tinggalkan tidak bakal ketemu adalah jauh yaitu dunia. Pak, biarpun sekarang nah ini kemarin lah, kemarin tanggal berapa ini? Ini tanggal berapa? Hah? Antum nggak pernah terima gaji sih, nggak pernah. Ingat tanggal berapa? 15. Antum cari tanggal 14 bulan Juni tahun 2015 sampai kiamat ketemu lagi nggak? Nggak bakal. Yang ada 16, 17 sampai nggak bakal balik lagi. Kalau kiamat pasti ketemu. Makanya korib. Fa ini kori. Uji da'wat ad-da'i ida da'an. Ini menunjukkan bahwa Allah ketika diminta dan pengabulannya tidak butuh tawassul. Tidak butuh perantara. Apalagi connecting dengan Abdul Qadir Jailani. Minta dulu sama Syekh Abdul Qadir. Ya, ke kuburannya datang. Assalamualaikum, Dil. Gue datang, Dil, dari Jogja. Mau nyalon murah. Tolong, Dil, mintakan sama Tuhan ente, Dil. Karena anak kan makhluk kotor. Kamu makhluk bersih, layak, Dil. Yang bersih ketemu yang bersih. Maka titip ya dari ya mudah-mudahan dikabulkan lu itu bisa lebih hebat Syekh Abdul Qadir Allah mau mengabulkan doa hambanya aja harus tanya sama Syekh Abdul Qadir ya ini kan nggak lucu pak itu kalau manusia saya nggak kenal harus ngenalin dulu manusia serba cekak serba terbatas dan dia butuh uluran. Kalau Allah dengar langsung, dialah yang mengabulkan, dialah yang mendengar. Sami Allahu liman hamidah. Kenapa harus pakai perantara? Ya. <clears throat> Sekian miliar orang muat, orang itu apa namanya Sami Allahu liman hamidah. Makanya ketika kita ke kuburan itu mendoakan bukan si mayit yang dengar, Allah yang mengabulkan. Sami Allahu liman hamidah dan makna sami'a di sini ajaballahu doanya orang yang memujinya, bukan hanya dengar. Enggak. Sami'a bi makna hamidah wa ajaba. Ya. Kemudian falyastajibu li bukan untuk yang lain. Ya. Makna was fastajibu li ikhlas karena Allah. Ini sama sama aja hadis kursi asyamu li wa ana ajzi bihi. La'allakum yashudun. Makanya Pak, doa itu membuat orang itu terarah hidupnya. Rasyid. Makanya jangan lupa berdoa. Jangan malas berdoa. Bahkan Umar mengatakan, nggak peduli doa aku dikabulkan aku tidak. Yang penting aku diberikan oleh Allah ilham bisa berdoa. Karena sudah kalau berdoa doa pengambulan akan ada di sampingnya. Sudah selesai. Ya. Uhilla lakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum. Karena dulu itu di, di, dilarang. Kalau sudah ini malam setelah sholat isya udah nggak boleh Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ini menunjukkan pernikahan itu merupakan suatu proses kehidupan yang saling melindungi, saling menjaga, saling menjadi penghangat hidup ketika saat terjadi dingin, pendingin saat terjadi penghang, panas, intinya saling menyeimbangkan. Itu makanya yang dari sekalian nikah itu faedahnya besar sekali. Makanya sangat tidak terpuji hidup membujang. Membujang itu nampaknya bebas, tetapi nggak ada yang sehat. Menderita, dohir wal batin. Iya saja, pakainya ledak, kopiahnya sampai kayak pulau seribu. Wadiknya mentol-mentol di Solo sini. Belum lagi bantalnya kadang-kadang nggak -kadang, bentuk rumah kamarnya berantakan itu kan nggak beres itu nikah adalah solusi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ya alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum yang dimaksudkan khianat di sini adalah khianat dalam artinya kita nggak bisa bohongin kalau orang itu bakal tertarik sama istrinya, nggak bisa nahan. Makanya di sini nggak benar. Ada sebagian sekolah yang membuat sistem ikhtilat laki-laki dicampur dengan perempuan sekolahnya dengan alasan gen murah kaget mas gen biasa ya, nanti kalau dipisahkan penasaran jadi malah repot biar dicampur aja kalau dicampurkan biasa, netral. Jadi akhirnya nggak penasaran. Tanyain sama orang yang seperti itu ke dia. Pak, bapak nikah udah berapa tahun? 25 pak. Bosan nggak sama istri? Ya enggak <laughs> pak. 25 tahun nggak pernah bosan kok. Padahal lengket terus. Tiap hari ketemu, tiap hari satu kamar tidur. Lu ini apalagi demok orang oleh Gimana gak penasaran Walaupun dikumpulkan tiap hari tetap Lah kamu aja yang tiap hari ketemu sama istri Tidur sama istri Bosan gak? Ya enggak Bohong itu cetan yang memberikan inspirasi Tetap Fataballahu alaikum Fataba alaikuma. Fataba alaikum wa afa ankum. Setelah itu disyariatkan boleh. Ya. Fal ana bashiruhunna sekarang silahkan untuk menggaulinya Wabtahu tujuan utama Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Cari anak. Wabtahu ma kataballahu lakum yaitu anak. Karena tujuan utama menikah itu anak. Makanya kalau ada orang menikah nggak pengen punya anak, lah ya jangan nikah. Kalau antum sekarang pengen nggak punya anak, ya udah nikah aja mati yang listrik ataupun kelapa. Tuh gosok-gosokan orang iso duwe anak. Ini ya aneh orang nikah kalau nggak pengen punya anak itu lucu banget. Ya itu sudah resiko. Ya, Wakulu washrabu makanlah minumnya hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad maksudnya fajar ketika menyingsing di ufuk timur ada minal khaytil aswad yang sisa-sisa malam itu seperti dari kejauhan benang putih benang merah sedang berhadapan minal fajri dari fajar Summa atimmu siyama ila lail ini menunjukkan wajibnya niat di malam hari. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yubat man lam yubayyit siyam fala siyama lahu." Eh, ya man lam yubad man lam yubayyin isyama min al-laili fala siyama lahu barang siapa yang tidak menginapkan puasa di malam hari tidak ada puasa baginya kecuali puasa sunnah boleh niat di siang hari kalau wajib nggak boleh itu pun tidak perlu dengan nawaitu sauma wadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala bid'ah 10 kalimat hitungan sampean sepuluh. nama itu sauma wadin ada ibardi syahri ramadhan ada lain tahan 10 kan sama usolli juga sepuluh juga usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada naman lillahi ah. 10 bid'ah ya saya hitung-hitung kok ya kebetulan semua ini itu makanya pernah ada orang katanya Syekh Utsaimin sering cerita ini ada orang niat usolli fardhu duhri. Dengar sama orang Badui di Mekah. Sholat di Mekah. Mas, masih kurang ibaratnya bahasa kita. Halan nakis, masih kurang. Jaraknya ke Ka'bah, tanggal, hari, bulan, tahun. Itu, biar lengkap malaikat nyatetnya. Itu. Itu. Dan ini hadirin sekalian, kadang-kadang dibuat main-mainan di masjid. Oh, ibu, sama wadin an adai pardi satri pardi Pardi sari. Pak, siapa Pak Pardi sari? Itu masya Terus anggarannya plus. Apalagi, apalagi lidah Jawa itu kan susah bahasa Arab. Ya, Pardi sari. Minal khaytil ab, minal khaytil abyad ini حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن jangan kamu gauli ini diantaranya hal-hal yang membatalkan iktikaf adalah menggauli istri walaupun tidak di masjid ada yang menafsirinya salah wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid janganlah menggauli Janganlah kalian menggauli istri sementara kamu sedang iktikaf di masjid. Artinya apa? Menggauli istri di masjid ya nggak boleh. mas, mas, nggak etika aja nggak <laughs> boleh. Apa ya sampai niku teko? Gitu ya. Itu sudah logis. Nggak itikaf itu nggak boleh. Yang dimasalahkan ayat ini adalah ketika kamu sedang iktikaf pulang, jangan menggauli istri selama 10 hari, selama iktikaf. Wa antum fil masajid untuk menegaskan iktikaf itu tempatnya di masjid, nggak di pos kamling gitu loh, Mas. Lu jangan dibolak-balik. Nah kalau sekarang antum tekankan tempat masjid itu untuk berhubungan, berarti itikafnya di mana? Ayo. Kalau sekarang antum memaknai ayat ini menggauli istri yang nggak boleh itu di masjid, terus itikafnya di mana? Ayat ini ingin menegaskan kepada kita tempatnya itikaf yaitu wa antum akifuna fil masjid karena memang syarat tempat itikaf di masjid. Makanya ibadah itu kan ada kaitannya sebab, tempat, waktu kan gitu. Yang enam itu, ya. Siapa yang keluar dari enam itu berarti melakukan kebid'ahan. Jenisnya, sebabnya, tata caranya, waktunya, tempatnya, kadarnya. Kan harus sesuai dengan syariat itu. Gitu. Ini maksudnya. Tilka hududullah. Masya Allah. Ini nggak bisa diutak atik. Seperti sekarang siang hari nggak boleh mengawuli istri. Malam hari boleh. Tata tertib sekarang yang diatur oleh Rasulullah ketika sahur, ketika buka. Tilka hududullah termasuk menggauli istri pada waktu iktikaf. Fala taqrabuha hatta kadalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Akhirnya lagi-lagi ujung hasil akhir daripada ibadah puncak ibadah adalah mewujudkan ketakwaan Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum apa? La'allakum tattaqun. Rumah tangga pun hasilnya apa? Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin taqwa. Bahkan inna akramakum indallahi atqakum sehingga takwa adalah puncak karir dari segala sesuatu sampai tanda kewalian seseorang. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Takwa standar segala sesuatu di ketakwaan. Wallahu a'lam Saya kira itu dan nggak usah ada tanya jawab yang enak sama enak antum juga enak anak juga enak ya karena nggak ada yang bertanya maka nggak perlu dijawab ada ada saya santai jawab ya cukup ya Insya Allah ini namanya kultum ya kul terserah antum ya eh, waktunya sampai 12 tapi saya ingin menamatkan ayat yang hanya sekedar isyari isyarat untuk mengingatkan kita inilah ayatus siam inilah cuklak kita untuk berpuasa akhirnya ditafsiri oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya makanya kata Imam Ash-Syafi'i tidaklah ada satu sunnah melainkan ditetapkan Rasul berdasarkan pemahaman Rasul terhadap Quran makanya nggak ada istilah sunnah itu harus diingkari kok Artinya sunnah itu hasil tafsirnya Rasulullah terhadap Quran.